الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد قال الامام المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى باب الشفاعة باب الشفاعة yang dimaksud dengan asy-syafa'ah di dalam istilah adalah permintaan untuk diampuninya dosa-dosa ataukah kesalahan-kesalahan permintaan untuk diringankannya hukuman ataukah dihilangkannya diangkatnya hukuman tersebut inilah yang dimaksud dengan asy-syafa'ah apabila disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim demikian pula di dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan asy-syafa'ah yang terdapat di dalam Al-Qur'an terbagi menjadi dua bahagian. Ada syafa'ah al-manfiyah. Syafa'ah yang dinafikan. Yang ditiadakan. Ada pula syafa'ah al-muthbatah. Syafa'ah yang ditetapkan dan syafaah yang thabitah. Adapun syafaatul manfiyah, syafaah yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam berbagai ayat dalam firman-Nya yaitu syafaah untuk orang-orang yang musyrik, untuk orang-orang yang kafir yang keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala Seperti dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam suratul Baqarah. Min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala hullatun wala syafa'ah. Sebelum datangnya hari yang hari itu tidak ada pembebasan. Tidak ada teman setia yang akan membebaskan. Tidak ada pula syafa'ah yakni syafaat bagi mereka-mereka yang ingkar terhadap agama Allah Subhanahu wa taala minal kuffar wal musyrikin. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in." Dan tidaklah memberikan manfaat kepada mereka syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adl wa yunsarun. Dan hendaklah kalian takut terhadap satu hari di mana satu jiwa akan membalas dengan jiwa yang lain, tidak akan membalas jiwa yang lain sedikit pun. Satu jiwa tidak akan memikul dosa milik orang lain sedikit pun dan tidak akan diterima pada hari itu syafaah. Ya. Dan yang lainnya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaah yang dinafikan oleh Allah adalah syafaah yang diperuntukkan bagi mereka mereka yang menyimpang dan keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan kafirin wal musyrikin maka syafaah yang dikehendaki oleh kaum musyrikin tatkala mereka menjadikan orang-orang yang soleh sebagai syufa'a yang akan memberikan pada mereka syafaah ini adalah batin. Tatkala mereka, mereka menyatakan haula syufa'auna indallah mereka ini adalah pemberi-pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Ini syafaat dinafikan oleh Allah. Ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam ayat-ayat yang, la, yang lain Allah Azza wa Jalla menetapkan adanya syafaat itu dengan kuyu, dengan syurut dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal karena Allah pemilik syafaah itu secara mutlak. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Sehingga Allah Azza wa Jal berhak memberikan syafaah kepada siapa yang dikendaki oleh Allah dan Allah Azza wa Jalla tidak memberikan syafaat kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka yang mendapatkan syafaat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memiliki dua persyaratan. Syarat yang pertama, idznullah. Izin Allah Subhanahu wa taala terhadap yang akan memberikan syafaat izin Allah Subhanahu wa taala kepada yang akan memberikan syafaat. Yang kedua, keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang diberikan syafaat itu. Jadi yang hendak memberikan syafaat itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu dia memberikan syafaat itu kepada siapa? Apakah siapanya itu diridhoi Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Dan Allah tidak ridha seorang itu mendapatkan syafaat kecuali ahlu tauhid. Orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Nah inilah yang difirmankan oleh Allah dalam banyak firman-Nya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biidz." Ya. Siapakah yang mampu untuk memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidaklah mampu untuk memberikan syafaat kecuali kepada siapa yang telah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surat An-Najm dikumpulkan dua syarat ini dalam satu ayat. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'a illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak dari kalangan para malaikat? Ya. Di langit-langit tidaklah bermanfaat syafaat mereka. Padahal mereka adalah orang-orang yang soleh. Mereka adalah makhluk-makhluk yang ada di dekat Allah Subhanahu wa taala, muqarrabuna indallah. Dibandingkan dengan makhluk yang lain, mereka di atas langit. La syafa'atum syai'a. Syafaat mereka itu tidaklah bermanfaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala dan setelah Allah meridai mereka untuk memberi syafaat dan meridai yang diberikan syafaat. Nah, maka dari sini ikhwan fillah azakumullah menunjukkan bahwa apa yang dikerjakan dan apa yang diamalkan oleh kaum musyrikin tatkala mereka mengangkat orang-orang yang soleh tersebut dengan alasan mereka itu adalah pemberi syafaat bagi mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah batil. Kenapa? Kita tidak mengetahui apakah Allah memberikan izin kepada mereka mereka itu. Apakah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan izin kepada mereka? Nah, kemudian yang kedua, apakah Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka untuk diberikan syafaat? Allah tidak akan ridha bagi musyrikin. Musyrikin tidak akan mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebab kesyirikan. Ya, alasan mereka bahwa mereka hendak menjadikan orang-orang yang soleh yang mereka sembah, yang mereka ibadahi itu sebagai perantara antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ikhwan din azakumullah, inilah ayat-ayat yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala. Dan syafa'ah yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah banyak sekali. Ya, di antaranya ada yang khusus untuk Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, ada pula yang bersifat umum, Kaum mukminin berikan syafaat. Para syuhada memberikan syafaat. Anak-anak juga memberikan syafaat. Dari kalangan kaum muslimin. Ya. Tapi di sana ada yang khusus. Seperti syafaat yang dikenal dengan asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang paling agung. Atau disebut pula al-maqamul mahmud. Ya, tempat yang terpuji yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda tempat yang terpuji tempat ini yang khusus didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nah dan itulah yang sering kita doakan ya dalam doa kita tatkala kita selesai mendengarkan al-adzan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته bangkitkanlah dia ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Demikian pula di sana ada syafaah untuk ahlul kabair, orang-orang yang melakukan dosa besar. Syafaatul ahli kabair min ummati. Di sana pula ada syafaah orang-orang yang mereka akan digiring ke dalam neraka lalu mereka dengan syafaat tersebut tidak jadi masuk ke dalam neraka. Di sana ada pula syafaah orang-orang yang langsung masuk ke dalam syurga tanpa hisab dan tanpa pula diadab. Di sana ada orang-orang mendapatkan syafaat yang mereka itu diizinkan untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka tidaklah masuk ke dalam syurga kecuali setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri syafaat kepada mereka. Ada syafaat untuk diringankannya siksaan. Seperti syafaat yang khusus pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abu Talib ada syafa untuk ditinggikannya derajat seseorang. Ya. Di dalam surga. Ya, dengan syafa tersebut semakin ditinggi, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinaikkan derajatnya di dalam surga. Nah, dan banyak sebab-sebab seorang itu mendapatkan syafaat. Ya. Di antaranya ketika banyak jumlah dari kaum muslimin dari ahlu tauhid yang mensolati jenazahnya. Ada riwayat yang menyatakan 40, ada riwayat yang menyatakan 100. Nah, demikian pula seorang yang mati syahid. Ya, ini merupakan sebab dia mendapatkan syafaat dan dia memberikan syafaat. Dan juga di antara sebab tersebut, kalau seorang meninggal di Madinah, meninggalnya seorang di Madinah ya Al nabawiyah merupakan salah satu sebab seorang itu mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari hadis Sofia bintu Abi Ubaid Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum alla yamuta illa bil Madinah, falyamut biha." Siapa yang sanggup di antara kalian yang dia tidak mati kecuali dia mati di Madinah, maka hendaklah dia mati di Madinah, hendaklah dia meninggal di Madinah. Fa innahu man yamut biha yushfa'u lahu aw yushhadu Karena seorang yang mati di Madinah akan mendapatkan syafaah ataukah akan mendapatkan kesaksian. Wa qaulillahi azza wa jal dan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anzirin ladhina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim. Dan hendaklah kalian berikan peringatan kepada orang-orang yang mereka takut untuk dikumpulkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'i di mana tidak ada bagi mereka dari selain Allah penolong dan tidak ada pula pemberi syafaat. la'allahum yattaqun semoga mereka mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ayat ini menafikan meniadakan adanya syafaat. ya Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulillahi lillahi syafa'atu jami'ah." katakanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang memiliki syafaah seluruhnya. Ya. Maka ayat ini membantah kaum musyrikin. Tatkala mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan alasan bahwa mereka memberi syafaah, syafa itu milik Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Maka kalau Anda minta, mintalah kepada Allah. Ya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan syafaat. Wa qawlihi dan demikian pula firman Allah, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih." Siapakah yang akan memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Ayat ini menetapkan adanya syafaat. Tapi dengan syarat yang memberikan syafaat tersebut telah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ayat Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan bahwa syafaat itu terjadi di akhirah kelak. Ya, dengan izinnya. Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari itu tidaklah bermanfaat syafaat kecuali siapa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai perkataannya. Jadi ayat ini menetapkan adanya syafaat dan tidak saling terjadinya kontradiksi. Tidak bertentangan antara ayat yang pertama dengan ayat yang kita sebutkan ini. Sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi bahwa syafaat yang ditiadakan itu syafaat untuk siapa ya al-kuffar wal syirikin. Nah, adapun untuk kaum mukminin mereka telah disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim itsbatus syafa'ah lahum bagi siapa yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yardah. Betapa banyak dari kalangan para malaikat di langit-langit tidaklah memberi manfaat syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala izinkan bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridai. Maka syafaat harus dengan izin dan keridhaan. Wa qawlihi dan demikian pula firman Allah, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunih." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ul ladzina za'amtum min dunillah." Serulah orang-orang yang kalian sangka itu dari selain Allah Subhanahu wa taala. لا يملكون mithqala dzarratin في samawati wala في الأرض mereka itu tidaklah memiliki sedikit pun walaupun sebesar biji zarrah di langit-langit dan tidak pula di bumi. Wa ma lahum min syirkin wa ma lahum minhum min zahir. Dan tidak ada bagi mereka di langit dan di bumi itu sekutu. Ya. Wa ma lahum minhum min zahir dan mereka itu bukan sebagai penolong bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tidak butuh mereka. Mereka yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah. Dan tidak bermanfaat syafaat itu di sisi Allah kecuali berdasarkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka telah jelas bagi kita ya kawan ayat-ayat yang disebutkan oleh beliau bahwa di sana ada syafaah yang ditiadakan, ada syafaah yang ditetapkan. Nah, maka kembalikan pada dua jenis dari syafaat tersebut, syafaat yang dinafikan dan syafaat yang ditetapkan. Qala Abul Abbas, berkata Abu Abbas, maksudnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. أفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون Allah Subhanahu wa taala menafikan ya dari apa-apa yang selainnya setiap apa-apa yang dijadikan ketergantungan kaum musyrikin kepadanya Allah nafikan itu Allah tiadakan ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala jangan pakai perantara hujjatun wahiyatun batilah yang ada pada kaum musyrikin dengan alasan bahwa kami ini orang-orang berdosa, kami tidak bisa langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, berinteraksi langsung dengan Allah karena Allah itu maha suci, sedangkan kami ini maha kot, apa penuh dengan kotoran, kemaksiatan. Maka kami pun butuh melalui perantara. Lalu mereka kiaskan dengan raja. Ya, kalau rakyat ingin ingin uh, mengemukakan usul kepada sang raja tidak langsung pada sang raja tapi melalui wakil-wakilnya. Katanya demikian. Hmm. Demikian pula sang raja untuk langsung bertemu dengan rakyat dia melalui wakilnya. Nah, karena rakyat tidak bisa langsung bertemu karena mereka jelata. Alasannya demikian. Iya, jelas harus dengan perantara. Kalau itu kerajaan. Karena sang raja tidak mengetahui kondisi rakyat. Kecuali melalui wakilnya. Ya, demikian pula rakyat tersebut tidak mungkin langsung pada apa demikian pula sang rakyat tersebut harus melalui wakil-wakilnya untuk menyampaikan keluhannya kepada sang raja. Karena raja tidak mengetahui keadaan rakyatnya. Beda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang maha mengetahui, yang tidak tersembunyi sedikit pun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang ada di langit dan di bumi. Oleh karena itu ketika Allah memerintahkan kita berdoa, berdoa langsung kepada Allah. Minta sesuatu, minta langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka Allah menafikan apa yang menjadi ketergantungan kaum musyrikin. Fanafa ayyakuna li ghairihi milkun au qistun minhu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menafikan, meniadakan pada selainnya memiliki kepemilikan atau bagian dari kepemilikan itu. Ya, ada yang menyekutui Allah subhanahu wa ta'ala. Au ayyakuna aunan lillah ataukah ada dari selain Allah yang membantu yang menjadi penolong Allah karena Allah itu lemah dinafikan itu Allah Subhanahu wa taala tidak butuh penolong karena Allah Azza wa Jal Maha Kudrah Maha Kuasa Al-Qahiru fawqa ibadih tidaklah lemah Allah Subhanahu wa taala itu dengan apapun yang terjadi di muka bumi ini Walam ya buka ila syafa'ah. Maka tidak tinggal kecuali perkara syafa'ah. Iya kan? Fabayyana anna la tanfa'u illa liman adhina lahu rabbu. Maka Allah menjelaskan bahwa tidaklah bermanfaat syafaat itu kecuali siapa yang diizinkan oleh Allah. Kama qala sebagaimana firman-Nya wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidak memberi syafaah kecuali bagi siapa yang diridhai. Fahadihi syafa'atul lati yadhunnuha al-musyrikun maka syafaat yang disangka oleh kaum musyrikin ini hiya muntafiyatun yaumal qiyamah akan ditiadakan nanti pada hari kiamat tidak akan ada itu ya nah apa yang mereka minta dahulu ketika di dunia mintanya kepada soleh, ya mintanya kepada ahlul ibadah mintanya kepada nabi mintanya kepada seorang yang soleh pada hari kiamat nanti akan dibatalkan semua itu dan orang-orang soleh akan berlepas diri dari apa yang mereka amalkan Kama nafahal Quran sebagaimana yang telah ditiadakan dinafikan oleh Al-Qur'an Al Karim. Wa akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan annahu ya'ti fayasjudu li rabbih wa yahmadu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau datang menghadap Allah lalu kemudian beliau sujud di hadapan Allah dan memberikan puji-pujian di hadapan Allah ini tak tatkala beliau akan meminta agar diberikan hak untuk memberi syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang beliau kerjakan. Beliau datang, lalu beliau sujud di hadapan Allah dan beliau pun memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. La yabda'u bi syafaati awalan, tidak langsung memulai syafaah, tidak. Nah, jadi apa yang mereka minta dari orang-orang soleh itu belum tentu. Ya Walaupun Allah Subhanahu wa taala izinkan mereka untuk beri syafaat, Allah tidak akan mengizinkan mereka untuk beri syafaat kepada kaum musyrikin. Orang-orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin. Ya. Karena Allah itu tidak ridha kecuali kepada ahlu tauhid. Rasulullah saja tidak langsung memulai syafaah, ya kan? Kapan pemberian syafaatnya itu setelah mendapatkan izin? Nah, sekarang wahai kaum musyrikin, ketika kalian berdoa beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan kalian menganggap bahwa mereka itulah yang akan memberikan syafaat kepada kalian, dari mana kalian mengetahui bahwa Allah telah memberikan izin kepada mereka? Dari mana? Toh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun beliau memiliki hak untuk bersyafaat, tapi kan tidak langsung beri syafaat, ya kan? Tapi nanti setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sujud dulu, ya. Memuji-muji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, baru setelah itu Allah mengatakan badannya, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wa qul yusma' washfa' tushaffa'." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angkat kepalamu, Katakanlah apa yang kau inginkan akan didengarkan. Berilah syafaat. Engkau telah diterima hak untuk memberikan syafaat kepada mereka. Ini. Ya. ya. Setelah mendapatkan izin. Nah. Nah, karena syafaat itu milik Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya. Nah ketika kalian memberikan hak memberi syafaat itu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala sementara mereka belum mendapatkan izin dari Allah. Ya tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, mereka sendiri belum mendapatkan izin, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa mereka itu secara takyin telah mendapatkan izin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang disebutkan beliau telah mendapatkan hak, telah diberikan hak oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berikan syafaat, tapi belum dilakukan kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Azza wa Jalla. Dari sini menjelaskan pada kita batilnya apa yang diamalkan oleh musyrikin ya wa ubadul kubur, ubadul asnam para penyembah berhala da'u bi syafaati awalan. Beliau tidak mulai syafaat terlebih dahulu. Thumma yuqal. Kemudian setelah itu dikatakanlah kepadanya. Irfa ra'sak wa kul yusma wa sal tu'ta tu syafa' Angkatlah kepalamu dan katakan engkau didengarkan. Dan mintalah akan diberikan. Dan berilah syafaat. Sungguhnya engkau telah diterima hakmu untuk memberikan syafaat. Wa qala Abu Hurairah dan berkata pula Abu Hurairah radhiyallahu taala Man as'adun nasi bi syafa'atik Siapakah yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Siapakah yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu? Dalam hadis tersebut, ya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku sudah menduga engkau akan bertanya seperti ini. Wahai Abu Hurairah, karena aku melihat engkau semangat ya untuk mengetahui hadis, mempelajari hadis hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Berarti yang mendapatkan syafaat itu adalah ahlu tauhid. Al-mukhlisuna fi ibadatillah Alladzina yaquluna la ilaha illallah ibtigha wajhillah khalisan liwajhil karim. Itu mereka mendapatkan syafaat. Tidak semua. Maka kaum musyrikin mereka telah keluar dari kait ini. Dari persyaratan ini. Pembenaran kalimat la ilaha illallah penerapan kalimat la ilaha illallah menjalankan konsekuensi dan apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah Apa syarat la ilaha illallah? Ilmu yaqin sidq wal qabul laha khuls wa qiyadun kadha mahabbatuha. Fatilka syafa'atu li ahli al-ikhlas idznillah maka syafaat itu untuk orang-orang ikhlas dengan izin Allah. Wala takunu liman asyraka billah. Tidak akan didapatkan oleh orang-orang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hakikatuhu hakikatnya. Anna Allah subhanahu bahwa Allah Subhanahu wa taala huwa alladhi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas. Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan keutamaan pada orang-orang yang ikhlas. Fayaghfirulahum sehingga Allah mengampuni mereka biwasitati doa iman adinalahu lahu ayyashfa dengan perantara doanya orang yang telah diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaah liyukrimah untuk memuliakannya wa yanalal maqamal mahmud dan mendapatkan kedudukan yang terpuji. Fasyafa'atul lati nafahal Qur'an maka nafiha syirkun dan syafaah yang dinafikan oleh Al-Qur'anul Karim yaitu yang terdapat di dalamnya kesyirikan. Walihada oleh karena itu asbata syafa'ata biiznihi fi mawadhi' Allah menetapkan adanya syafaat dengan izin Allah dalam banyak tempat. Waqad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas. Bahwasanya syafaat itu tidak akan terjadi kecuali bagi ahlu tauhid dan ikhlas. Intah kalamu. Selesai dari perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. والله أعلم بالصواب إلى هنا يا إخوان تفضلوا حفظكم الله